Masalah kunut subuh Kita tetap berdiri Tetapi kita tidak ikut kunut bersama mereka Karena dikatakan Ayibunai muhdath Kata seorang sahabat Ayibunai wahai anakku Itu adalah muhdath Adapun hadis yang menyatakan salat uh, kunut subuh Rasulullah SAW Hatta faraqad dunia Sampai meninggalkan dunia Maka itu hadis daif ya, Hadis yang lemah Tetapi karena itu adalah perkara-perkara yang sifatnya perselisihan di antara para imam dan para ulama, maka pendapat kita itu adalah bid'ah, kita nggak ikut. Tetapi kita tetap sholat di belakang mereka dan diri menunggu dia selesai dari kunutnya. A'lam بالصواب سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا